Fahdharuhum maka waspadalah dari mereka. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala hadis ini Telah berlalu penyebutannya dalam masalah al-mutasyabih dari Al-Quran. Dan telah kita sebutkan bahwa yang dinamakan al-mutasyabih adalah yang maknanya tidak jelas dengan sendirinya. Tetapi untuk memperjelas maknanya dibutuhkan dan diharuskan untuk merujuk kepada dalil atau nas yang lain. Tidak dijadikan sebagai dalil secara tersendiri. Tetapi harus merujuk dibawa kepada dalil yang muhkam. Untuk memperjelasnya. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mereka dalam dalam keilmuannya. adalah orang-orang yang mengumpulkan, menggabungkan antara nas-nas yang ada. Di mana mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Adapun ahlul zair, orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam hatinya, mereka hanya mengambil yang mutasyabih meninggalkan yang muhkam. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang-orang yang tipenya seperti ini, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Bila kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih dari Al-Qur'an maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan. Yang dimaksud adalah yang tersebutkan dalam firman Allah فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti yang mutasyabih dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwil dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Yang dimaksud dengan takwilnya di sini adalah tafsiruhu bimufradihi. Tafsirnya secara tersendiri wa huwa la yufassaru illa ila ilal muhkam. Dia tidak bisa ditafsirkan, diperjelas tafsirannya kecuali dikembalikan kepada yang muhkam. Dan tidak boleh ditafsirkan dengan ra'yu, dengan akal fikiran. Nah, Ini bila yang dimaukan dengan takwil di sini pada ayat ini adalah at-tafsir. Jadi takwil itu memiliki beberapa makna atau setidaknya ada dua makna. Di mana makna pertama adalah at-ta'wil artinya at-tafsir. Adapun bila yang diinginkan dengan takwil adalah hasil akhir, dari kabar-kabar tentang masa yang akan datang. Artinya hasil akhir dari apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu yang nanti akan datang terjadi di masa yang akan datang. Ini tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil Hari ketika datang bukti kebenaran Al-Quran, maka berkatalah orang-orang yang dulu mereka melupakan Al-Quran. Sebelum itu, mereka mengatakan sungguh telah datang kepada kami rasul-rasul utusan Rabb kami dengan benar. Yang dimaksud dengan takwil di sini adalah hasil akhir kesudahan penghujung cerita lah istilahnya. Coba perhatikan barakallahu fikum Yusuf alaihi salam ketika mengangkat kedua orang tuanya ke singgasana raja dan mereka sujud kepadanya Beliau alaihi salam mengatakan yang Allah sebutkan wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya. Wahai ayahanda, inilah takwil dari mimpiku. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Allah menjadikannya benar. Dulu beliau pernah bermimpi yang ternyata hasil akhirnya itulah buktinya. Tatkala mereka sujud kepada Yusuf, demikian pula saudara-saudaranya sebagai bentuk penghormatan, sujud penghormatan. Maka takwil <clears throat> terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah takwil yang dimaksudkan dengannya adalah tafsir. Yang demikian ini, poin pertama ini diketahui oleh ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam keilmuannya. Adapun yang kedua adalah akhir kesudahan dan penghujung dari sesuatu yang gaib dari apa yang telah diberitakan di dalam Al-Qur'an seperti kabar-kabar tentang akhirat, surga, neraka. Ini tidak diketahui hakikatnya kecuali terjadi nanti di masa yang akan datang. Dan yang seperti ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, kita beranjak pada hadis yang ke-107. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'maruna faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardalin rawahu muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <clears throat> Tidak ada satu orang nabi pun yang Allah utus sebelumku kecuali ia memiliki hawari dan sahabat dari kalangan umatnya. yang mereka mengambil sunnah nabinya tersebut mereka mengikuti perintahnya kemudian datang setelah mereka generasi pengganti generasi penerus yang mereka berucap apa yang tidak mereka amalkan dan mereka mengamalkan apa yang tidak diperintahkan. Barang siapa memerangi orang-orang seperti ini dengan tangannya maka dia mukmin. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan tangannya maka dia mukmin. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan lisannya maka dia mukmin. Barang siapa berjihad terhadap mereka dengan hatinya maka dia mukmin dan dan tidak ada setelah itu dari keimanan walaupun sebesar biji sawi. Diriwayatkan lima Imam Muslim rahimahullah. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah terdapat keterangan dan penjelasan bahwa para nabi itu alaihi mussalatu wassalam mereka memiliki sahabat-sahabat dan hawariyun Hawari artinya adalah ansar yang surunahum. Penolong-penolong yang selalu menolong para nabi tersebut. Hawari orang-orang yang menolong nabinya mengambil ilmu dari mereka dan menerima bimbingan syariat dari mereka. Mereka amalkan apa yang mereka terima tersebut. Orang-orang yang mereka mengambil ilmu, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung adalah khairul qurun, generasi terbaik. sebagaimana yang dikatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum dalam lafaz yang lain disebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku generasi sahabat beliau kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya Kenapa mereka menjadi generasi terbaik para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam? Karena mereka mengambil dan mempelajari Alkitab dan As-Sunnah serta syariat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu mereka menyampaikan, mendakwahkan syariat itu dengan penuh amanah dan mereka pun mengamalkannya. Maka orang-orang yang bersama nabinya dari para hawariin, dari para penolong nabi di setiap zaman, pada setiap umat, mereka adalah afdalul umam. Dan tentunya umat yang terbaik secara mutlak adalah umat Nabi Muhammad dan orang-orang yang zaman terbaik sepanjang zaman adalah zamannya para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat Nabi adalah orang-orang terbaik setelah para Nabi. Kemudian barakallahu fikum ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam takhlufu min ba'dihim khulufun. Yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian datang generasi penerus setelah generasi tadi. Mereka adalah orang-orang yang berucap apa yang tidak mereka amalkan. Cuma pandai ngomong. Hanya slogan semata hanya besar di mulut tapi tidak diamalkan. Atau jenis yang beramal apa yang tidak diperintahkan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wahum al-mutaakhirun. Ini adalah ciri generasi belakangan. Orang-orang yang ucapannya menyelisihi perbuatannya hanya sekedar simbol, hanya sekedar klaim, hanya sekedar pengakuan saja. Mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui dari al-haq, dari kebenaran. Sebagaimana pula mereka akhirnya mengamalkan perkara-perkara yang tidak diperintahkan. Mereka beribadah dengan berbagai macam jenis ibadah yang mereka ada-adakan dari diri-diri mereka sendiri, yang mereka buat-buat sendiri. Mereka meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, justru beramal dengan amalan-amalan bid'ah dan perkara-perkara baru di dalam agama. Wahada syai'un waqi'un, ini realita yang nyata terjadi. Kita banyak menjumpai orang-orang yang tidak mau menoleh kepada sunnah. Orang-orang yang sudah tidak peduli dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi giliran terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah semangatnya luar biasa. Pembelaannya Masya Allah. Tidak peduli dengan sunnah. Tidak peduli dengan perintah-perintah ilahiyah. Justru mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disangka baik oleh hawa nafsunya. Dengan apa yang disangka baik oleh hawa nafsunya. Serta dia hanya beribadah melakukan peribadatan sekedar apa yang diperintahkan oleh tokoh-tokoh pembesarnya dan pemimpinnya Fahum yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka berbuat, beramal, beribadah dengan apa yang tidak diperintahkan di dalam agama. Maka di sini terdapat penjelasan dan keterangan tentang perbedaan karakter perbedaan karakter antara salaf dengan al-khalaf. Generasi dahulu dan generasi belakangan. Kalau para salaf dahulu mereka membatasi dan mengikat ucapan mereka, perbuatan mereka, akhlak mereka sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka melaksanakan ajaran Alkitab dan As-Sunnah. Menjauhi dan meninggalkan perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru. Tapi khalaf generasi belakangan sebaliknya. Meninggalkan sunnah yang mereka amalkan justru perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama yang mereka buat-buat sendiri. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad menghadapi mereka dengan tangannya maka dia mukmin. Yang berjihad atas mereka dengan lisannya maka dia mukmin. Yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya maka dia mukmin. Kalimat ini sebetulnya persis kandungan maknanya dengan apa yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu yadihi Fa illam yastati' fa bilisanih. Fa illam yastati' fa Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya. Maka bagi orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan, hendaknya menghentikan orang-orang sesat, orang-orang yang memiliki penyimpangan, orang-orang yang suka melakukan perbuatan kebidaahan. Cegah dengan tangannya. Cegah dengan kekuasaannya. Larang mereka yang tidak punya kekuasaan, mereka dari kalangan para ulama berjihad dengan lisannya. Orang yang punya ilmu, sampaikan teguran, berikan nasihat. Jelaskan kesalahannya, jelaskan kebatilannya, jelaskan kemaksiatannya, terangkan kepadanya. Yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya ilmu, maka dia membenci dengan hatinya. Namun, setelah itu, ini tentunya kondisi yang paling minim. Mengingkari kemungkaran dengan hati. Setelahnya, sudah tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Artinya, orang yang sudah tidak mampu lagi dan bahkan tidak ingin mengingkari kemungkaran walaupun hanya dengan hati, itu menggambarkan tentang tidak ada iman yang bertengger dalam hati, yang bercokol dalam hati, na'udzubillah. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Kita memohon bimbingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan basirah, diberikan ilmu, diberi taufik beramal dengannya, mendakwahkannya dan menyampaikan teguran kepada orang-orang yang menyelisihi ilmu syariat. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya hadis yang ke-108 وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها فقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, Wahai Rasulullah, Kami mendengar beberapa cerita dari Yahudi yang menakjubkan kami. Apakah engkau memandang membolehkan kami menulis sebagiannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian bimbang Apakah kalian termasuk orang-orang yang ragu sebagaimana kebimbangan dan keraguan orang Yahudi dan Nasrani? Sungguh aku telah mendatangkan kepada kalian, membawa kepada kalian suatu ajaran yang putih bersih. Kalau seandainya Musa masih hidup di saat ini, maka tidak boleh baginya kecuali mengikuti aku. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ikhwan Fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan apa yang beliau sampaikan di dalam hadis ini. Ini tentunya kecaman yang keras. Teguran yang amat keras dari Nabi alaihi salatu untuk mengambil dari al-Yahud wan Nasara dari ahlul kitab dan non-muslim manapun. Kenapa demikian? Rasulullah benar-benar mengingkari dengan pengingkaran yang keras itu karena syariat beliau adalah syariat yang sempurna. Ajaran Islam ini adalah ajaran yang sempurna, lengkap. Allah Azza wa Jalla katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Maka Syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah syariat yang sempurna. Yang mencukupi dan mencakup semua kebutuhan manusia sampai hari kiamat. Kemudian juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini posisinya sebagai nasikhah sebagai penghapus terhadap syariat-syariat yang sebelumnya. Sudah menghapuskan ajaran para nabi sebelumnya. Sehingga ketentuannya adalah yang diamalkan itu yang menjadi nasikh, yang menghapusnya, sementara yang sudah dihapus harus ditinggalkan. Maka tidak boleh bagi kita untuk mendatangkan apapun dari Taurat, dari Injil, cerita-cerita Israeliat. Ini katanya ayat dari Taurat, ayat dari Injil. Ini ajaran Taurat, ajaran Injil disebarkan di tengah-tengah manusia. Tidak boleh di dalam syariat kita telah ada yang mencukupi bagi kaum jin dan manusia. Dan mencukupi bagi seluruh zaman sampai hari kiamat. Maka sepantasnya bagi kita mencukupkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana Rasulullah menyampaikan pengingkaran kepada sahabat yang mulia Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau melihat yang bersama Umar ada lembaran-lembaran Taurat. Di mana Umar mengatakan inna nasma'u ahaditsa min Yahud fata'ajjabna. Kami mendengar cerita-cerita dari Yahudi. Kami merasa takjub. Apakah engkau memandang kami bisa menulis sebagiannya ya Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dengan kalimat yang telak, seandainya Musa saja hidup, artinya Musa, Nabi mulia yang diutus membawa Taurat, dengan kitab sucinya Taurat yang masih murni belum dirubah-rubah dan diganti tentunya. Seandainya Musa masih hidup, tidak boleh baginya kecuali harus mengikuti ajaran agamaku apalagi umatnya, apalagi ajaran yang sudah dirubah-rubah. Dan juga karena syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah dihapuskan. Seluruh umat manusia diwajibkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan bagaimana Allah telah meletakkan prinsip itu di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Orang-orang yang mereka mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang mereka mendapatinya tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil, di mana Nabi itu memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar, menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek, membebaskan mereka dari beban dan belenggu yang mengikat mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakannya dan menolongnya serta mengikuti nur cahaya yang diturunkan bersamanya mengikuti Al-Qur'an merekalah orang-orang yang beruntung. Terakhir barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yang diawali dengan sumpah Walladhi nafsi biadi demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil umma Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidak ada seorang pun dari umat ini mendengar tentangku diutus sebagai nabi dan rasul Allah, baik dia Yahudi maupun Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi. Lalu dia mati, tidak beriman dengan ajaran agama yang aku bawa ini, illa kana min ashabin nar kecuali termasuk tergolong dari ahlun nar maka orang yang tetap berada di atas kenasraniannya setelah diutusnya Rasulullah demikian pula orang yang tetap berada di atas keyahudiannya setelah diutusnya Nabi Muhammad berdasarkan hadis ini innama huwa min ahlin nar maka hakikatnya dia tergolong dari penduduk neraka karena meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk mengikuti Rasul yang mulia, bahkan telah Allah berikan perjanjian kepada nabi-nabi, nabi-nabi mereka. Allahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesungguhan untuk mempelajari Alkitab dan As-Sunnah beramal dengannya mendakwahkannya dan kita dibimbing naam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menoleh ke berbagai ajaran apapun yang menyimpang.